Pada sore hari ini saya ingin membahas khusus tentang fitnah Wahabiyah. Karena memang subhanallah fitnah ini bergelombang seperti gelombang samudra. Silih berganti tuduhan, silih berganti cacian, tak pernah ada habisnya. Demi Allah, mengurus permasalahan seperti ini sebetulnya memalingkan kita dari ilmu-ilmu yang banyak sekali yang belum kita kuasai. Namun ketika kita melihat fitnah ini ya sudah begitu merata, merajalela, ditiupkan oleh orang-orang yang memang benci dan dipenuhi hatinya dengan kebencian kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka tak mengapa ya pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada hubungannya dengan firqah Wahabi ataukah tidak? Karena banyak ya di antara orang-orang yang menuduh Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ketika mereka ditanya tentang sejarah, siapa Wahabi, bagaimana Wahabi, kapan muncul Wahabi, mereka memberikan jawaban-jawaban yang aneh sekali. Sudahlah jawaban itu tidak ilmiah, tidak otentik. Bahkan terkadang jawaban itu hanya berasal dari apa? Kata anu, kata anu. Padahal subhanallah, masalah tuduh menuduh itu bukan masalah yang ringan, Pak, di sisi Allah. Tuduh menuduh itu masalah yang berat di sisi Allah. Kita ketika kemudian menuduh orang, lalu kita salah dalam menuduh, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifatul Rashidah berkata apa? La'an ukhti fil afwi ahabbu ilayya min an ukhti fil uqubah. Saya salah dalam memaafkan itu lebih saya sukai daripada saya salah dalam memberikan sanksi. Dalam saya memberikan vonis, subhanallah. Kenapa kalau kita maafkan, kita tidak memvonis, tidak menuduh dulu, itu lebih baik ya akhi ya azani Allah wa iyakum daripada kita salah ketika memberikan sanksi. Ketika kita salah dalam memberikan sanksi, apa yang terjadi? Maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man qala li akhihi ya kafir" Barang siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Fa'in kana kama qal. Kalau yang dituduhkan memang benar, maka akan masuk kepadanya. Wa illa, tapi kalau tuduhan itu tidak benar, ya, apa yang terjadi? Raja'at ilaih. Maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Fa Allah mustaan wa Pembahasan pertama yaitu tentang siapa Wahabi. Apa sejarah Wahabi, Mas? Sejarah yang harus diluruskan yang perlu antum ketahui, Wahabi itu dari kata Wahab. Sedikit saya memperkenalkan kepada antum tentang makna Wahabi itu. Wahab dan i dalam bahasa Arab disebut dengan yaun nisbah. Ya yang merupakan penisbatan. Artinya nisbat kepada Wahab. Dan Wahab itu Pak salah satu daripada nama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Itu sebatas makna secara bahasa saja. Nah sekarang siapa Wahabi dan kapan munculnya Wahabi? Pernah saya membawakan sebuah dialog ringan antara seorang ulama Saudi yang bernama Syekh Dr. Muhammad bin Sa'ad asy dengan para ulama Maroko. Para ulama Maroko yaitu Maghrib maksudnya. Di mana didapati sebuah fatwa dari seorang ulama yang bernama Al-Lakhami. Ulama yang bernama Al-Lakhami ini pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh Firqah Wahabiyah. Bagaimana status masjid ini dan bagaimana Firqah Wahabiyah itu? Maka beliau memfatwakan bahwasanya masjid itu masjid yang harus dihancurkan. Dan beliau menyatakan bahwanya firqah wahabi itulah firqah yang sesat dan menyesatkan. Firqah kharijah, khwarij, mudillah yang menyesatkan. Maka kemudian Dr. Muhammad bin Sa'ad Ashwair berkata kepada orang yang membawakan fatwa itu. Kata beliau, yang kamu bawakan itu dari mana? Ternyata dari sebuah buku yang berjudul Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahli al Maghrib yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansyarisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Kemudian beliau bertanya, "Baik," kata beliau, Ibnul Lakhami yang ditanya tentang firqah Wahabiyah itu wafat tahun berapa? Disebutkan di situ ia tuwfiya Beliau wafat tahun 478 Hijriah. Baik, 478 Hijriah itu abad keberapa? Abad yang kelima Hijriah. Dan yang menukil fatwa Al-Ibnul Akhwami ini siapa? Al-Wanshirisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Dan itu abad yang ke-10. Kemudian beliau berkata, Anda tahu kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan? Tidak tahu. Baik kata beliau, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Bayangkan. Ibnul Lakhami wafat tahun berapa Pak? 478 Hijriah. Dan yang menukil fatwa Ibnul Lakhami itu siapa? Alwin Syarisi wafat tahun 914 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat eh, lahir tahun berapa? 100 eh, 1115 Hijriah. Berarti setelah berapa ratus tahun dari fatwa Ibnu Lakhami? Mungkinkah Ibnu Lakhami memfatwakan tentang sebuah firqah yang akan datang nanti ratusan tahun yang akan datang? Dari mana dia tahu? Maka di sini yang harus kita pahami, Pak. Ternyata Wahabi yang dimaksud oleh Ibn Lakhwami ini ya adalah firqah yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum. Dia memang seorang firqah kharijah, khariji, seorang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Pemikiran yang memang menyesatkan bahkan difatwakan oleh para ulama akan kekafirannya ya firqah ini. Jadi secara sejarah Pak, penamaan Wahabi itu ya dengan yang diklaim katanya pentolannya dakwah Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini suatu apa namanya? sejarah yang sangat aneh sekali. Makanya ya akhi azani Allah wa iyakum. Ini secara sejarah bahwasanya firqah Wahabiyah sudah muncul jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Nggak ya, dikira oleh orang bahwa Abdul Wahab inilah pendiri daripada wah Wahabiyah. Akhirnya diklaimlah Wahabi. Subhanallah. Padahal beliau namanya Muhammad bin Abdul Wahab secara penisbatan saja sangat salah sekali. Ya Wahabi itu nisbat kepada Wahab. Beliau namanya Muhammad, harusnya Muhammadiyah kan gitu. Bukan Wahabiyah. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang kita ingin mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya ceritakan secara detail, sangat panjang sekali kisahnya. Mungkin insya Allah suatu ketika ya kalau ada waktu saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang biografi beliau secara lengkap. Ya bagaimana kehidupannya, kapan beliau lahir, bagaimana dakwahnya. Subhanallah. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Syekh Muhammad bin Abu Wahab sudah saya sebutkan tadi dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Di mana beliau semenjak kecil diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang betul-betul religi. Ayahnya Abdul Wahab, seorang pentolan madhab dalam madhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkeliling dunia mencari ilmu. Beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Hijaz, ia pergi ke Baghdad, pergi keliling dunia. Dan memang keadaan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana itu persaksian para ulama yang lainnya ia penuh dengan kesyirikan, khurafat, bid'ah dan yang lainnya. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian setelah beliau mendapat bekal yang cukup dari keilmuan, mulailah beliau berdakwah. Beliau mulai berdakwah di sebuah tempat yang bernama ya Khuraimila, kemudian pindah ke Uyainah, kemudian kembali lagi ke Khuraimila. kemudian Akhirnya beliau pun pergi dan singgah di sebuah tempat yang bernama Dir'iyah. Dir'iyah inilah sebuah tempat yang di situ hidup pemimpinnya yang bernama Muhammad bin Saud. Adalah Dir'iyah dahulu, Pak. Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil. Tidak dikuasai oleh suatu kerajaan manapun juga. Masing-masing kabilah berdiri sendiri yang ada di Uyainah maka ya kepala kabilah di sanalah yang menguasai yang ada di Huraimila demikian pula yang ada di Dir'iyah dan kebetulan di Dir'iyah ini yang menjadi pemimpin kabilah adalah Muhammad bin Saud ia kabilah yang kecil dan lemah dan waktu itu beliau masuk pun juga dalam keadaan sembunyi-sembunyi beliau ya singgah di rumah seorang syekh yang bernama Abdullah bin Suwailin Walaupun Abdullah bin Suwailim sebetulnya merasa ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut diketahui oleh ya Muhammad bin Saud pada waktu itu. Tapi kemudian ya Syekh Muhammad bin Abdullah pun tinggallah di rumah beliau, disitulah beliau mengajarkan tauhid. Sehingga apa yang terjadi ya sedikit demi sedikit orang-orang pun menerima tentang dakwah beliau. Tapi Abdullah bin Suwailim takut. Kenapa? Takut terhadap pemimpinnya siapa Muhammad bin Saud terutama di Dir'iyah pada waktu itu tersebar kesyirikan, tersebar khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian ya salah seorang dari teman Abdullah bin Suwailim menyampaikan hal ini kepada istrinya Muhammad bin Saud. Istri Muhammad bin Saud ini seorang wanita yang kuat berpegang kepada agama. Maka kemudian orang ini pun menceritakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang dakwahnya dan yang lainnya. Rupanya istrinya tertarik. Istrinya, saya lupa namanya kalau nggak salah, Maudo dan kakaknya atau adiknya yang bernama Sunayyan tertarik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abu Wahab yang memang dakwahnya betul-betul memurnikan agama Islam dari berbagai macam kesyirikan, khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian istri yang bijak dan soleha ini pun Ketika Muhammad bin Saud masuk ke kamarnya, beliau pun berbicara baik-baik dengan suaminya. Wahai suamiku, pernahkah engkau mendengar orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak tahu, kata Muhammad bin Saud. Maka istrinya pun memberitahu kepada suaminya siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memberikan motivasi kepada suaminya bahwa ini adalah dakwah yang hak. Ini adalah dakwah yang benar. Maka kemudian Muhammad bin Saud berkeinginan sekali untuk bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih Muhammad bin Saud pun diberikan motivasi oleh saudara-saudaranya. Nah ternyata sebagian saudaranya pun pernah mendengar tentang dakwahnya beliau ini. Maka beliau pun pergilah ke rumah Abdullah bin Suwailim tadi dan bertemu di sana dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. <clears throat> ketika ia mendengarkan perkataan Syekh, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya begitu kuat, maka tertariklah Syekh Muhammad bin, bin Saud ini kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata kepada Syekh Muhammad bin Saud, sesungguhnya ya kalau engkau menerima dakwah ini, pasti Allah akan muliakan engkau. Karena sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ya. Mulailah kemudian Syekh Muhammad bin Saud pun dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan dakwah di Dir'iyah. Dan subhanallah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Dir'iyah. Ya subhanallah dakwah itu semakin merebak akhirnya menuju Uyainah, menuju Quraimila, Bergabunglah, bergabunglah kemudian dengan mereka orang-orang yang suka dengan dakwah ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat oleh antum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apakah ketika berdakwah seperti yang dituduhkan orang-orang dengan cara menjilat misalnya ke penguasa, mendekati ke penguasa, kemudian ini tidak bahkan beliau sendiri yang didekati oleh Syekh Muhammad bin bin Saud bukan beliau yang mau. Beliau waktu itu berdakwah kepada manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Ternyata Allah bukakan hati Muhammad bin Saud ya tentang permasalahan ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah itu sekelumit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian bagaimana sejarahnya sehingga berdiri sebuah kerajaan yang bernama Saudi Arabia. Terlalu panjang. Saya tidak akan ceritakan di sini. Kenapa? Karena Panjang sekali Pak sejarahnya. Tapi insya Allah akan saya isyaratkan pada sebagiannya ketika saya menepis sebagian tuduhan terhadap beliau. Ini pembahasan yang pertama Pak. Wahabi itu sekali lagi nggak ada hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali. Wahabi itu firqah yang muncul ya di abad yang kedua Hijriyah yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum dan memang dia sesat dan menyesatkan Khawarij. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekali lagi dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Pembahasan yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah Salafi. Kenapa Pak? Karena selalu saja dinisbatkan Salafi Wahabi, Salafi Wahabi kan gitu ya. Ya sampai keluar buku yang penuh dengan kedustaan yang ditulis oleh Idahram yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Akhi azani Allah wa iyakum. Kata salaf mempunyai makna sesuatu yang telah terdahulu. Dan salafi adalah nisbat kepada salaf. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah generasi yang terdahulu. Mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ini merupakan generasi yang paling utama yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah SAW sabda apa? Ya kata Rasulullah khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku kata Rasulullah. Sebaik sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya kemudian apa? Setelahnya. Iya. Yeah. Rasulullah menyebutkan bahwa tiga generasi ini yang terbaik. Dan para ulama menyebutkan bahwa batasan salaf itu adalah ya abad sampai abad ke tiga Hijriah. Berarti kurang lebih dari itu disebut dengan khalaf, bukan salaf. Tiga Hijriah berarti tahun 200 berarti setelah Imam Ahmad bin Hambal. Ini menunjukkan bahwa imam yang empat itu termasuk salaf. Dan itu betul. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad bin bin Hanbal. Imam Ahmad meninggal tahun berapa, Pak? Imam Ahmad wafat tahun 264 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Malik meninggal tahun berapa? Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Malik bin Anas al-Asbahi. Nah, ikhwatul Islam azani Allah. Kenapa mereka disebut dengan salafi? Sekali lagi, i dalam salafi di situ adalah nisbat kepada sah, salaf. Kenapa mereka mengatakan salafi? Karena mereka mewajibkan untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Sesuai dengan pemahaman siapa? Salaf. Makanya aneh sekali pernyataan Idahram dalam bukunya dia itu ya. Katanya salafi yang sekarang ini ya telah keluar dari khitoh salafi terdahulu. Kenapa? Karena salafi yang sekarang ini hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Tidak mau kembali kepada pendapat para ulama. Ya subhanallah. Justru kita yang senantiasa berusaha kita gembor-gemborkan jangan hanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis tidak cukup. Al-Quran dan hadis saja tidak cukup kalau kita pahami dengan pemahaman sendiri, Pak. Ya, Al-Quran dan hadis harus kita pahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, dan para ulama setelahnya yang sesuai dengan manhaj para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana itu dinasihati oleh para ulama-ulama kita ya akhal Islam. Dan anehnya, tidak haram ini Pak. Ketika dia mengklaim bahwa kita ini sesat karena hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tidak mau melihat pendapat para ulama. Anehnya ketika dia menafsirkan hadis, nggak bawa pendapat ulama. Ini namanya apa Pak? Romatni bidai hawan salat, kata pepatah orang Arab. Dia menuduh aku, ternyata tuduhan itu balik lagi ke dia. Ketika dia membawakan hadis tentang akan munculnya tanduk setan dari arah nejed. Lalu dia paksakan pemahaman hadis itu bahwa maksudnya nejed di sini adalah nejed yang ada di Saudi sekarang. Ya maksudnya apa? Ya Syekh Muhammad bin Abu Wahab itu. Subhanallah, padahal kalau kita rujuk kitab kita para ulama tidak demikian para ulama menafsirkan. Seperti Ibnu Hajar mengatakan nejed itu segala sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi. Maka tempat-tempat yang tinggi itu nejed. Dan Najd itu dimulai dari Tahama sampai ke Irak. Dan riwayat-riwayat kebanyakan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah di Irak. Itu yang disebut oleh para ulama. Wadia, ya, penulis buku sejarah Salafi ini menuduh kita katanya tidak rujuk kepada pemahaman ulama, tapi dia sendiri nafsirin hadis dengan penafsiran dia sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia pun ketika menafsirkan hadis ya tentang khawarij di mana Rasulullah SAW menyebutkan ya saya kuno fi akhir zaman nanti akan ada di akhir zaman kata Rasulullah SAW kaumun hudathaul asnan sufahaul ahlam suatu kaum yang umurnya masih muda ya sufahaul ahlam dan bodoh mereka itu yaquluna min qawli khairil bariyah mereka membawa-bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata dia itu maksudnya salafi wahabi kita katakan loh Mana pendapat ulamanya? Jib. Loh, itu hadis mengatakan saya kuno fi akhir zaman, di akhir zaman. Berarti adanya di akhir zaman. Baik, ulama mana yang anda pahami begitu? Padahal Ibnu Hajar, demikian pula para ulama Al-Qadhi ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah zamannya Rasulullah SAW kemari. Karena Rasulullah SAW termasuk akhir zaman. Para ulama bersepakat bahwa Khawarij itu pertama kali muncul di zaman Ali bin Abi Abi Talib ya radhiyallahu anhu arba yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arba dan Rasul mengatakan bahwasannya Khawarij akan terus ada sampai hari kiamat sampai terakhir mereka keluar bersama Dajjal La'natullah alaih akhal Islam azani Allah wa maka dari itu ya akhi inilah sebuah klaim kebohongan dan kedustaan Ya bahwa kita ini katanya hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tidak mau merujuk kepada pendapat para ulama. Subhanallah. Hada buhtanun azim. Ini sebuah tuduhan yang besar dan berat sekali. Padahal kalau dia buka kitab-kitab para ulama. Bahkan ulama yang disebut dengan ulama wahabi yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah lah. Memang lucu ya. Ibn Taimiyah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab duluan mana Pak? Duluan Ibn Taimiyah kan? Ibn Taimiyah dulu. Tapi anehnya apa katanya? Itu Ibn Taimiyah itu Wahabi. Hidup beliau pada abad keberapa? Ibn Taimiyah itu ke-8 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad ke-11 Hijriah. Baca kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Betapa seringnya beliau mengucapkan tentang madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan membawakan perkataan-perkataan para ulama terdahulu. Bahkan ketika beliau membahas tentang sebuah ayat tentang sifat, beliau mengatakan, "Aku telah membaca lebih dari seratus kitab tafsir para ulama." Subhanallah, ikhwatul Islam azani ya Allah wa iyyakum. Akhal Islam azan ya Allah. Kemudian ada syubhat begini, katanya karena dakwah Wahabi itu mendapat banyak perlawanan, maka merubah dakwahnya dengan nama Salafi. Ganti nama katanya. Disebutkan dalam buku tersebut. Katanya apa? Karena Wahabi itu terlalu keras dan orang banyak menentang, akhirnya apa? Dirubahlah penamaan tersebut menjadi apa? Salafi, supaya nggak ketahuan Wahabinya. Masya Allah. Ya akhi, a'azani Allah wa Pertama, bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pengikut madhab salafi. Bukan salafi pengikut madhab wahabi. Abadan. Oleh karena itu, ketika Raja Abdul Aziz yang merupakan raja kerajaan Saudi Arabia, ayahnya Malik Fahad, beliau waktu itu berceramah. Di antara isi ceramahnya beliau berkata apa? Saya akan bacakan isi dari ceramah Raja Abdul Aziz. Kata beliau, "Yusammunana nabil Wahabiyin, wa yusammuna al-Wahabi." باعتبار أنه مذهب خامس وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وَنَحْنُ نَحْتَرِمُ nahtarimul الْأَرْبَعَةِ وَلَا wa عِنْدَنَا بَيْنَ indana وَشَافِعِي Malik وَأَبِي Syafi'i وَكُلُّهُمْ مُحْتَرَمُونَ فِي Abi وَنَحْنُ فِي الْفِقْهِ نَأْخُذُ fi nadharina kata beliau apa mereka menamai kami dengan wahabi dan menyebut madhab kami madhab wahabi dan mereka mengatakan bahwa kami membuat madhab yang kelima dan ini sebuah kesalahan yang berat kata beliau. Ini muncul akibat daripada tuduhan-tuduhan yang dusta yang dituduhkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kami bukanlah orang yang membuat madhab yang baru kata beliau atau akidah yang baru. Dan Muhammad bin Abdul Wahab pun tidak membawa sesuatu yang baru. Akidah kami adalah akidah salafus salih yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan apa yang diyakini oleh Salafus Salih. Kami pun juga menghormati para imam yang empat. Tidak ada bedanya bagi kami antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Semuanya kami hormati dan kami dalam masalah fikih banyak mengambil dari fikih Hambali. Hadhihi hiyal aqidatul lati qama Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab. Kata beliau inilah akidah yang dibawa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang ia seru kepadanya wahadihi aqidatuna dan inilah akidah kami bahwa akidah kami mengikuti pemahaman salafus Salih. ya Syufi akhi azani Allah wa yakum bagaimana kita akan berganti baju jadi salafi sementara penamaan salafi itu sudah duluan ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dia Imam Ad-Zahabi. Antum tahu siapa Imam Ad-Zahabi? Kapan beliau hidup? Pada abad ke-8 Hijriah, murid daripada Syekhul Islam Timiyah. Ketika menyebutkan tentang Al-Imam Ad-Darqutni. Kata beliau, Lam yakhud ar-rajul fi ilmil kalam. Imam Ad-Darqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam. Balkana salafiyan. Justru ia seorang salafi. Bayangkan subhanallah. Al-Imam Ad-Zahabi menamai Ad-Daraqutni sebagai apa? Salafi. Wallahi, kita lebih mulia menisbatkan diri kepada Salafi daripada kepada Wahabi. Kenapa? Kita menisbatkan diri kepada Salafi karena nisbat kepada generasi yang yang utama. Sedangkan Wahabi itu nisbat kepada seorang yang menyesatkan yang bernama Abdul Wahab bin Rustum atas fatwa Ibnu Lakhami. Ila Wahabi itu nisbat kepada Wahab dan Wahab itu nama nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal Islam azani Allah pembahasan selanjutnya saya ingin membahas tuduhan-tuduhan. Tuduhan bahwa Wahabi dalam mengembangkan dakwahnya dengan masuk melalui kekuasaan raja. Raja mengawinkan keluarganya dengan raja para raja Arab Saudi dalam mempertahankan kekuasaan dan dakwah Wahabi dengan mengawinkan para keturunannya dengan keturunan para ketua kabilah Hingga katanya terkenal para raja-raja Arab itu tukang kawin. Subhanallah, saya katakan hadza buhtanun azim. Ini tuduhan yang berat. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan dong buktinya secara ilmiah. Di buku apa? Ya, di kitab mana? Jangan cuma sebatas mengklaim Anda menuduh dengan tanpa bukti. Anda akan dimintai pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda saja kalau saya tuduh dengan tanpa bukti, saya yakin Anda akan marah. Ya, bagaimana kalau ternyata seorang ulama yang dituduh, wallahi membela kehormatan ulama itu adalah merupakan sebuah kehormatan ya akhi. Bukankah Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda apa? Man radda an irdi akhihi an wajhi akhihi raddallahu an irdihi yaumal qiyamah an an nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya yang dituduh, maka Allah akan bela kelak dia dari api neraka pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Katanya dakwahnya masuk melalui kekuasaan. Kita katakan ya akhi, sesungguhnya keyakinan salafiyin sampai hari ini walhamdulillah dari seluruh para ulamanya dan para asatidahnya meyakini bahwa kekuasaan itu bukan tujuan dalam dakwah. Karena tidak pernah kita mendengar bahwasannya yang namanya para nabi dan rasul tujuannya adalah untuk menegakkan daulah. Tidak ada. Makanya kita tidak pernah mendengar ada seorang nabi pun yang tujuannya untuk memberontak kepada penguasa. Ya. Yeah. Akhul Islam azani Allah wa Justru salafiyin selalu ya mendengung-dengungkan kepada manusia bahwasanya dakwah itu harus dimulai dari individu-individu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Inna Allah la yughayyiru ma biqaumihin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an usihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Dirinya sendiri. Sampai mereka merubah dirinya sendiri ya akhi ya azan ya Allah. Berarti perubahan itu bukan dari kekuasaan. Perubahan itu bukan dari ya pemerintahan. Tapi perubahan itu dari diri kita sendiri. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditawarkan tiga perkara ya oleh pentolan para musyrikin ya. Hai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi raja, kami akan jadikan kau raja Arab. Ditawarkan kekuasaan, tapi apakah Rasulullah SAW memilihnya? Tidak. Rasulullah lebih memilih untuk mendakwahi manusia. Ya mendakwahi mereka, ya individu-individunya dididik agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, semua para rasul dan seluruh para ulama bersepakat bahwa tujuan dakwah itu adalah li'la'i kalimatillah ya untuk menegakkan apa kalimat Allah itu yang paling tinggi yang itu merupakan ya konsekuensi seorang hamba dalam kehidupannya untuk merealisasikan la ilaha illallah ikhwatul islam a'azani Allah wa iyakum kemudian yang kedua jawaban atas syubhat ini apa beranikah Anda menyalahkan Rasulullah ketika Rasulullah SAW menikahi Sofiyah. Di antara tujuan beliau menikahi Sofiyah adalah agar kaumnya dan kabilahnya masuk Islam. Dan ternyata benar, ketika Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah, maka kabilahnya semuanya masuk Islam. Tadi Anda tadi Anda berkata katanya ya orang Wahabi itu dakwahnya dengan melalui kekuasaan artinya dikawinkan keluarganya dengan keluarga kabilah-kabilah supaya memperkuat kekuasaannya. Sekarang beranikah Anda menyalahkan Rasulullah? Saya tidak berkata kepada Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beranikah Anda menyalahkan Rasulullah ketika Rasulullah menikahi Sofiyah dalam rangka apa, Pak? Mendakwahi bukan? Iya. Agar kaumnya masuk Islam bukan? Iya. Dan ternyata masuk Islam tidak? Iya. Bukankah itu merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi manusia? Kalau memang ternyata menikahi suatu putri suatu kabilah, kemudian dengan seperti itu orang masuk Islam kembali kepada kebaikan, bukankah itu maslahat yang besar? Adapun klaim katanya mereka itu tukang kawin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau istri empat memang diizinkan Al-Quran, Pak. Bukankah Allah mengizinkan masna wa thulatha wa ruba dua atau tiga atau empat? Rasulullah SAW menikah berapa? Sebelas dan itu khususiatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhal Islam azani Allah wa Namun itulah Pak, orang kalau sudah benci duluan, sesuatu yang sebetulnya tidak salah jadi dianggap salah. Sesuatu yang sebetulnya itu ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah, dianggap ini sebagai sebuah apa? Sesuatu yang tabu dan aneh. Akibat daripada dangkalnya keilmuan kita. Kemudian menjawab syubhat yang keempat. Tuduhan bahwa katanya sebagian orang Arab menganggap perbudakan masih berlaku karena tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkan perbudakan. Akibatnya banyak TKW yang diperkosa. Mas, semua masyayikh yang ada di Madinah mengatakan khodimat-khodimat, pembantu-pembantu yang datang dari Indonesia itu, itu bukan budak. Bahkan mereka menulis buku-buku tentang bahayanya punya khodimah tanpa mahram. Iya, para ulama Saudi semua sepakat bahwasannya khodimah-khodimah itu wajib dengan buah mahram. Semuanya menyatakan haram para khodimah, para pembantu itu datang dengan tanpa mahram. Kenapa mereka diperkosa, Pak? Kenapa? Karena mereka datang ke Saudi dengan tanpa mahram, tinggal sama majikan-majikan. Ya antum tahu sendiri bagaimana laki-laki yang namanya laki-laki itu kesalahan-kesalahan individu, bukan kesalahan para ulama, bukan kesalahan manhaj. Apakah hanya karena kesalahan individu kemudian disalahkan semuanya? Baik kalau begitu, kalau Anda menyalahkan Saudi gara-gara ada sebagian mereka yang memperkosa ya pembantunya, Mungkin saja dunia pun akan mengecam orang Indonesia karena sebagian mereka koruptor, suka mencuri, curanmor, suka macam-macam. Mungkinkah dikatakan orang Indonesia bejat semuanya? Kita katakan, Mas, yang bejat itu sebagian kita, jangan membejatkan semua dong. Ya, alhamdulillah di Indonesia ada orang-orang yang baik. Pemerkosaan di Indonesia banyak, kata siapa sedikit banyak pembunuhan di Indonesia lebih banyak daripada Saudi. Hampir setiap hari pembunuhan, pembunuhan, perampokan. Di Saudi paling pembunuhan tuh Pak, dalam satu tahun cuma dua kali pembunuhan. Kenapa? Hanya karena masalah ya kesalahan individu kemudian disalahkan semuanya. Ya kalau seperti itu caranya, orang Kristen pun akan mudah mengatakan orang Islam tuh nggak benar semua. Kenapa? Yang suka mencuri motor siapa? Orang Islam. Yang suka korupsi siapa? Islam. Yang suka nyuri sendal di masjid siapa? Orang Islam. Ah, orang Islam tuh gak ada yang baiknya. Benar nggak dikatakan demikian? Subhanallah. Tapi itulah sekali lagi Pak, ini akibat daripada mata hati sudah tertutup oleh kebencian dan kedengkian. Akhirnya yang terjadi adalah dihukumi semuanya, merajalela semuanya. Kemudian akal Islam azani Allah, pembahasan selanjutnya Tuduhan bahwa Wahabi katanya Salafi Wahabi mudah mengkafirkan orang, mensyirik-syirikan, membid'ahkan kelompok lain dan memecah belah. Akhi a'azani Allah wa yakum. Tuduhan ini sudah muncul di waktu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup. Bahwa ya, beliau itu mudah mengkafirkan, mengkafirkan fulan, fulan, fulan dan fulan. Bahkan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah kepada ya kepadanya. Padahal subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa yakum ya. Dalam risalah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis sebuah risalah membantah tuduhan terhadap dirinya. Saya akan bacakan dan dengarkan baik-baik perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, "Aminha qauluhu, ini mubtilun kutubal madzahibil arba'ah." وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة وإني أكفر من يتوسل بالصالحين وإني أكفر البوصير لقول يا أكرم الخلق وإني أقول لو, لو أقدر على هدم قبة رسول الله لهدمتها ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت له ميزابا من خشب وإني أحرم يحرم زيارة قبر, زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما وإني أكفر من حلف بغير الله وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي وإني أحرك دلائل الخيرات وروض الرياح رياحين wa usammihi الشياطين syayatin jawabi an المسائل أن an aqul subhanaka hadha buhtanun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa di antara tuduhan itu adalah perkataan dia ya yang mengatakan oh aku membatalkan kitab-kitab mazhab yang empat bahwa aku mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu tidak di atas sesuatu dan bahwa aku mengklaim ijtihad dan bahwa aku ini sudah keluar dari taklid bahwa aku mengatakan bahwa perselisihan ulama itu adab dan aku mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang-orang yang soleh dan bahwasanya aku mengkafirkan al-busiri karena perkataan dia la ya akramal khalqi dan bahwasanya ah, kalau aku mampu untuk menghancurkan kubah Rasulullah SAW aku akan hancurkan dan bahwa kalau aku mau menguasai Ka'bah aku akan ambil mizabnya dan aku jadikan sebagai mizab dari kayu dan bahwasanya aku mengharamkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya aku mengingkari ziarah kuburan orang tua dan yang lainnya dan bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dan bahwa aku mengkafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi dan bahwa aku membakar kitab Dalailul Khairat dan Riyadhur Rayahin dan aku namai katanya raudhu syayatin. Saya jawab semua tuduhan ini dengan perkataan saya, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah tuduhan yang nyata. Ini pernyataan dari siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau dituduh mengkafirkan orang-orang tertentu. Bahkan ya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah menyebutkan perkataan Syekhul Syekh Muhammad bin Abu Wahab kalau aku kata Syekh Muhammad ya belum mengkafirkan tidak mengkafirkan orang yang menyembah patung yang di atas Said Badawi kuburan Said Badawi karena tidak ada orang yang mengingatkan mereka dan karena juga mereka bodoh terhadap ini Bagaimana aku akan mengkafirkan orang yang tidak hijrah kepadaku? Ya akhi a'azani ya ya Allah, ya. Harus antum pahami, madhab ahlu sunnah salafiyin adalah madhab yang diyakini oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut taban dan imam yang empat dan imam-imam setelahnya yaitu bahwasanya masalah kafir mengkafirkan itu bukan masalah kecil. Itu masalah berat. Makanya Al-Qurtubi berkata apa? babut takfir, babun khatir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya. Akdam alaihil kathir, banyak orang yang berani mengkafirkan fasaqapu, mereka pun ya apa namanya jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul dan banyak para ulama yang berhati-hati, mereka pun fasalimu selamat. Ya. Subhanallah ya akhi ya azan ya Allah wa iyyakum. Makanya kalau mungkin ada orang berkata, "Lo buktinya dalam beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya beliau mengkafirkan orang-orang yang berbuat musyrik." Kita katakan itu hukum secara umum. Adapun itu hukum secara individu jangan dihukumi disamakan dengan hukum secara umum. Makanya para ulama mengatakan bedakan antara takfir am dengan takfir apa? muayyan. Mengkafirkan secara umum yang itu merupakan mengkafirkan perbuatan dibedakan dengan mengkafirkan secara individu. Sebuah contoh misalnya Imam Ahmad berkata, siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Khalifah Ma'mun? Padahal Khalifah Ma'mun jelas-jelas mengatakan Al-Qur'an itu makhluk bahkan membunuhi dan menyiksai para ulama supaya mereka mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Tidak, belum. Kenapa kata Imam Ahmad? Karena masih ada penghalangnya. Apa itu adanya syubhat yang ada di pikirannya. Ini madhab, manhaj yang kawim. Ya bahwa beda antara hukum secara umum dengan hukum secara apa? Individu. Jangan anda samakan antara ini dan itu. Disinilah letak ketidakfahaman orang yang menuduh beliau katanya mudah mengecap kafir. Ya, memang di Indonesia ini Pak, ada sebagian jamaah yang selalu bawa perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Temiyah untuk kemudian mudah mengkafirkan pemerintah. Ada betul. Ya orang-orang yang suka ngebom itu juga begitu pemikirannya. Mudah mengkafirkan, mengkafirkan semuanya, bahkan mengkafirkan pegawai negeri sekalipun juga dikafirkan sama dia. Ya. Subhanallah, ini jelas pendapat yang batil, Mas. Ya. Kita ini dituduh dari dua arah. Dari pelaku yang suka mengkafirkan kita dituduh murjiah. Ya enggak? Itu orang salafi enggak mau mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum hukum Allah. Murjiah itu. Udah gitu dari ashauf nuduh kita khawarij. Katanya kita ini mudah mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan. Ya. Ya. Dari sini kita dianggap tidak mau mengkafirkan murjiah. Dari sana kita dianggapnya mudah mengkafirkan dan mensyirikan khawarij. Ya, ya biarlah, tak masalah. Seperti apa namanya Pak? Ya, seperti cerita keledai bapak sama anak. Bapak sama anak naik keledai. Orang-orang ngomong, kamu gimana sih? Keledai masa dinaikin berdua? kasihan dong. Turun dua-duanya. Ada orang ngomong, kamu gimana sih buah keledai nggak dinaikin percuma? Naik bapaknya, anaknya yang nuntun. Apa katanya? Kamu nggak kasihan sama anak ya? Masa anaknya suruh nuntun bapak enak-enak? Turun-turun anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Apa katanya orang? Kamu itu anak yang durhaka. Bapak kamu capek. Harus gimana mas? Ya gini salah gitu salah. Kalau kita ngedengerin tuduhan semua orang, udahlah capek kita itu. Sudah cukup Allah yang Maha tahu. Bahwasanya kita dalam masalah manhaj dalam mengkafir mengkafirkan kita tidak serampangan. Ikhwatul Islam, kita senantiasa berpegang dan berpatokan kepada siapa? Ya manhaj para ulama yang tertera dan termaktub dalam kitab-kitab mereka. Dalam masalah mengkafirkan di sana ada syaratnya, di sana harus terpenuhi apa? ya syarat-syaratnya dan hilang penghalang penghalang-penghalangnya. Ya tak sembarangan dan tak semudah itu ya akhi untuk mengkafirkan manusia. Ya subhanallah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Orang yang jatuh kepada bid'ah belum tentu dia disebut ahli bid'ah. Bisa jadi karena dia tidak paham itu bid'ah nggak tahu. Ini permasalahan-permasalahan yang banyak orang tidak paham tentang masalah ini. Terkadang ada orang menganggap gini Pak Kalau kita menghukumi bid'ah berarti kita ini sudah memfonis orang api neraka Ini juga pemahaman yang sangat-sangat aneh sekali Kenapa? Jawabnya karena mereka tidak paham Tidak bisa membedakan antara fonis neraka dengan fonis bid'ah Bukan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan dalam api neraka Berarti kamu itu sudah mencap kita ini yang melakukan bid'ah sebagai penduduk api neraka. Tidak. Syekhul Islam Timiyah rahimahullah menegaskan. Orang yang terancam masuk neraka dan diancam oleh masuk neraka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis belum tentu masuk neraka. Imali taubatin bisa jadi karena adanya taubat kita tidak tahu. Au imali hasanatin mahya atau dia pernah melakukan kebaikan yang besar sehingga kebaikan itu mengampuni dosa-dosa dia. Wa imma saib atau bisa jadi dia ditimpa musibah yang berat akhirnya menggugurkan dosa-dosanya. Imma li syafa'ah atau bisa jadi kata beliau dia mendapatkan syafaat Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada konsekuensi dari itu, Pak. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini terkadang yang jadi permasalahan ketika kita menghukumi suatu perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah kebid'ahan. Akhirnya ribut. Seperti bid'ah Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, tahlilan yang memang masyarakat betul memang tidak lepas dari itu. Padahal tidak ada konsekuensi pertama bahwa ketika kita mengatakan itu bid'ah, bahwa pelakunya langsung kita cap sebagai apa? Ahli bid'ah belum tentu. Belum tentu, Mas. Ya. Karena ikhwata Islam azan ya Allah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa seseorang itu dicap sebagai ahli bid'ah itu kalau dia melakukan sebuah bid'ah yang telah disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya. Kalau semua ulama bersepakat bahwa itu bid'ah, baru kita cap sebagai ahli bid'ah dan sudah mutawatir dari kalangan para ulama itu bid'ah. Adapun kalau itu memang ternyata masih misalnya simpang siur atau diperselisihkan, maka kewajiban kita adalah memilih mana yang paling kuat pendapatnya. Memilih yang paling kuat pendapatnya. Maka disinilah ya akhi azani Allah wa iyyakum sebab terbesar. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan begini, ciri-ciri teroris itu jenggot di atas mata kaki, nggak mau tahlilan, yang enggak memulutan, nah itu teroris katanya. Dengan mudahnya mengklaim seperti itu, subhanallah. Ini kan musibah, Pak. Ya, padahal para nabi semuanya berjenggot. Rasulullah SAW pakaiannya di atas mata kaki. Para sahabat dahulu ketika Rasulullah meninggal dunia enggak ada sejarahnya disebutkan bahwa mereka tahlilan, maktam. Ya setelah Rasulullah SAW wafat. Berarti itu para sahabat semuanya teroris itu. Subhanaka hadha buhtanun azim. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian pembahasan selanjutnya ya akhi. Katanya bibit-bibit terorisme adalah kelompok Wahabi. Sehingga apabila Wahabi telah berkuasa akan mengadakan tindakan-tindakan kekerasan penghancuran kepada kelompok lain yang berbeda dengan keyakinan Wahabi. Kalau nggak percaya, rujuk buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Ini Pak, yang jadi rujukan sekarang di Indonesia buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang yang majhul, idahram. Sengaja dibalikin namanya. Ya, kenapa? Karena orangnya pengecut dan enggak ya takut ketahuan. Dan isinya buku itu ya akhi ya provokasi banget. Tuduhan-tuduhan, subhanallah. Dan alhamdulillah ada dua buku yang sudah membantah dua buku ini Buku yang pertama muncul itu buku yang berjudul Salafi antara tuduhan dan kenyataan yang ditulis oleh Sofian Khalid bin Idham Turai. Buku ini bagus di mana saya akan bacakan sebagian tuduhan Idham dan bantahannya. Akan tampak kepada Anda ternyata Idham ini pembual. Lain Idham pembual tapi juga apa dia pintar sekali mengotak-ngetik kata dan mengolah kata. Saya berikan contoh yang menunjukkan bahwa katanya Wahabi itu orangnya keras, pengis dan suka yang membunuhi yang lainnya. Kata Idahran di dalam buku ini pada bulan Dzulqa'dah tahun 1216 Hijriah atau 1802 Masehi, putra tertua Abdul Aziz yang bernama Sa'ud bin Sa'ud menyerang Karbala bersama 12.000 pasukannya. Nah, lihat dia sebutkan begitu aja kan? Ini kan namanya mengelabui mas. Seharusnya dia sebutkan dong sejarahnya secara lengkap. Apa sebabnya? Ya, mereka itu menyerang Karbala 12 ribu. Apakah karena mereka yang memulai atau karena yang dimulai atau bagaimana keadaannya? Dijelasin dong. Kalau hanya sebatas menyebutkan sejarah begini kemudian untuk mengelabui orang tuli itu orang salafi ya sampai menyerbu Karbala, apa salahnya Karbala kan gitu. Tapi ya dengan tenangnya ya penulis buku ini berkata, sangat disayangkan Saudara Idarham menafikan rangkaian kejadian sebelumnya yang menjadi sebab penyerangan tersebut. Apakah karena memang dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu demi untuk menjatuhkan dakwah tauhid dan sunnah? Yang pasti, para ahli sejarah menceritakan rangkaian kejadian tersebut sebagai berikut. Pada tahun 1213 Hijriah atau 1798 Masahi, Gubernur Baghdad yang bernama Sulaiman Basha dan wakilnya Ali Basha menyiapkan pasukan untuk menyerang Ahsa dan banyak pasukan ini berasal dari kabilah Al-Jazail. Mereka adalah kaum Syiah Karbala, penyembah kuburan Al-Husain. Pasukan ini dipimpin oleh Ali Basya. Mereka mengepung, mengepung benteng pak pas penduduk Ahsa selama berhari-hari. Namun pada akhirnya gagal tanpa meraih kemenangan sedikit pun. Mereka lalu memutuskan untuk pulang ke Baghdad. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, barulah pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Diriyah sampai ke Ahsa yang dipimpin oleh Imam Saud. Beliau pun kemudian mengejar pasukan Ali Basya untuk membalas kezaliman mereka terhadap penduduk Ahsa. Beliau berhasil mengejar mereka sehingga terjadi pertempuran yang sengit antara dua pasukan sampai pada akhirnya Ali Basya memohon perdamaian dan diterima perdamaiannya oleh Imam Saud. Sudah mendolimi, minta perdamaian dimaafkan pula. Udah gitu dituduh lagi, kan musibah. Kita lanjutkan. Pada tahun 1214 Hijriah atau 1799 Masehi, kabilah Al Al-Jazail kaum Syiah Karbala mengkhianati perjanjian. Ya, perjanjian damai ini. Mereka membunuh ratusan pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dekat kota Najaf. Maka Imam Abdul Aziz bin Muhammad rahimahullah, pemimpin Saudi Arabia ketika itu, meminta pertanggungjawaban gubernur Baghdad atas pengkhianatan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun, permintaan dia denda pembunuhan ini tidak diindahkan oleh Baghdad maupun Karbala sampai hampir dua tahun lamanya. Ya, yeah ada hak tidak untuk minta? Ya, kamu sudah membunuhi 200 orang. Ya saya minta dendanya dong kemarin. Ya apa salahnya mereka? Barulah tahun 1216 Hijriah 1801 Masehi pasukan Saudi yang dipimpin oleh Imam Saud menyerang Karbala sebagai hukuman dan pembalasan kisos terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Itu Pak asalnya. Ya. Itu asal sejarahnya kenapa Ya waktu itu Ibnu Su'ud mengirimkan 12.000 pasukan. Mereka perdamaian yang sudah diterima mengkhianati perdamaian, udah gitu membunuh ratusan orang. Ketika dimintai, ya mereka nggak mau. Ya udah terpaksa diserang sekalian. Ya akhi azani Allah yang siap yang salah. Kenapa kemudian si Darham ini malah memetik sebuah kejadian hanya untuk memberikan kesan itu lihat ya Wahabi itu jahat tanpa melihat sejarah ya kenapa sebabnya ya mereka membawa pasukan 12 ribu itu ini sebuah pengalabuan ya akhi ya azan ya Allah wa ya subhanallah dan lain-lain ya akhi di sini sebutkan beberapa perkataan-perkataan idharam yang penulis buku ini bantah satu persatu akhi sayang sekali Buku ini sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi ini dianggap ini sebagai sebuah buku yang paling hebat dalam membantah ya Salafi Wahabi padahal lebih lemah daripada sarang laba-laba. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Baik, ya akhi, kita bantah katanya terorisme itu berasal dari kelompok Wahabi. Akal Islam. Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya ahlu sunnah salafiyin adalah kelompok yang sangat yang pertama berhati-hati untuk mengkafirkan manusia. Sudah saya sebutkan tadi alasan-alasan. Yang kedua, salafiyin selalu menyuruh rakyat manapun agar jangan membangkang dan memberontak kepada pemimpin yang sah. Selalu dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang yang zalim. Bahkan demo pun dilarangnya oleh salafiyin. Dalam ceramah-ceramah arasatidah demikian pula di dalam ya majalah-majalah dan buku-buku fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas tegas mengatakan demo itu haram hukumnya. Dan membangkang kepada pemimpin yang sah itu hukumnya haram ya akhi. Mereka menyuruh agar kita bersabar menghadapi pemimpin sedolim apapun juga karena adanya perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis Rasul bersabda inna satakunu atharah nanti akan ada atharah yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya kata Rasulullah isbiru sabarlah kalian hatta talqauni al haud sampai kamu bertemu denganku di telaga haud demikian pula Rasulullah bersabda saya Sayakunu ba'di a'immah akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yastannuna bi sunnati yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah wa nabi bi haji dan mengambil hidayah sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil sunnah selain sunnah Rasul, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Berarti mengambil apa? Kalau petunjuk Rasulullah tidak dijadikan petunjuk, petunjuk siapa? Berarti petunjuk, petunjuk apa? Buatan manusia. Tapi apa kata Rasulullah? Wasayakumu fihim rijal. Akan ada pada mereka orang-orang kulubum kulubu syayatin. Hatinya hati setan, tapi berbadan manusia. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah apa? Isma wa ati, tetap dengar dan taat. Walaupun mereka memukul kamu, mengambil harta kamu. Bayangkan, kurang apa, Pak? Kita ini selalu melarang orang untuk memberontak, membangkang, dan tetap terus bersabar. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dari zaman ke zaman. Silakan lihat Imam Ahmad bin Hambal bagaimana nasihat-nasihat beliau sebelum beliau Al Hasan Al Basri. Subhanallah. Kita juga melarang orang untuk demo karena demo dalam syariat Islam menurut kita itu adalah haram. Karena yang pertama melakukannya adalah orang-orang khawarij. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah merupakan tuduhan yang yang agung. Bagaimana dikatakan bahwa terorisme itu dari kelompok Wahabi? Subhanallah ya akhal Islam. Memang ya, ada orang-orang yang mengklaim salafi tapi suka ngebom. Betul, Pak. Ada orang-orang yang apa mengklaim dirinya salafi tapi suka ngebom. Dia mengaku dirinya salafi, tapi salaf dia siapa? Salaf dia itu Dzulkhuwaisirah. Salaf salaf dia bukan para sahabat rasul, Para sahabat tidak pernah menganjurkan seperti itu. Tidak ada satupun para ulama Ahlus Sunnah seperti Syekh bin Bas, Syekh Albani, Syekh Uthaymin yang membolehkan pemboman-pemboman seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Musin Al-Abbad yang mengatakan bahwa orang yang membom kafir muahadin itu itu tidak akan mencium bau surga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh ya orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau bau surga. Naam, kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat kita tidak taat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat kita tidak taat. Kenapa? Karena keyakinan kita, ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya itu yang murni. Adapun ketaatan kepada pemimpin mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini siapa? Para ulama dan para umara. Para ulama disebut ulil amri, betul. Para umara pun disebut ulil amri, betul. Lihat Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul. Kata-kata taati hanya diulang dua kali. Taati Allah, taati Rasul. Tapi untuk ulil amri tidak diulangi. Kenapa? Kata para ulama itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Subhanallah ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian subhat yang lainnya. Dakwah Wahabi sangatlah berbahaya karena ingin menguasai NKRI, menjadikannya negara Islam dan jamaah Wahabi akan menguasai masjid-masjid dan akan menyingkirkan orang-orang yang berbeda. Kita katakan subhanaka hadza buhtanun azim. Sudah kita sebutkan, Pak, bahwa kita ini mau menguasai NKRI gimana? Disuruh masuk parlemen aja nggak mau? Coba antum tawarkan satidah kita, ayo masuk parlemen, nggak mau. Kita paling takut mendapatkan apa? Jabatan para asatidah takut mereka ya untuk jadi pemimpin-pemimpin atau diberikan kekuasaan dan yang lainnya. Bagaimana akan dikatakan bahwasanya salaf itu mau menguasai NKRI ya subhanallah. Tujuan kita ini masa adalah mendakwahi manusia individu it, individu. Lah kalau misalnya qadarullah dengan dakwah kita semua orang alhamdulillah mendapat hidayah semua di Indonesia, itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata seluruh orang di Indonesia misalnya alhamdulillah sunnah semuanya. Saya yakin, Mbak, otomatis mereka pun pemimpinnya pun akan diberikan oleh Allah yang yang sunnah juga. Karena itu janji Allah. Allah berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zalim itu dari kalangan orang zalim juga. Kita ingin mengadakan perbaikan individu-individu perubahan agar mereka mau mentaati Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau menjalankan perintah Allah Rabb semesta alam. Ya, yeah. agar kaum muslimin semuanya berpegang kepada agama Allah yang hak. Wallahi, orang yang mempelajari agama Allah, dia akan mendapatkan betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa taala ini, betapa indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Nabi Musa. Apa Nabi Musa ya berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ayo kita gulingkan Firaun." Enggak. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Firaun ke Baitul Maqdis, ke tempat lain lain. Iya. Makanya ya akhi azani Allah, inilah tuduhan-tuduhan yang selalu dihembus-hembuskan. Saya khawatir ya yang menghembuskan ini orang Syiah sengaja. Kenapa Pak? Antum tahu orang Syiah di Yaman saja memberontak? Jelas. Di Libya, di Mesir, itu kan campur tangan orang Syiah. Lah kemudian kenapa orang Syiah nggak diwaspadai? Kemudian kita yang betul-betul berusaha menyuruh orang mentaati pemerintah malah diwaspadai. Tapi itulah syaitan pinter. Pak. Ketika Nabi Adam dilarang untuk makan buah khul, dijadikan oleh iblis buah tersebut jadi boleh dimakan, diputar balikan. Demikian pula seperti ini. Ketika orang Syiah tahu batu sandungan yang paling berat dalam dakwah mereka adalah dakwah salafiyah. Makanya mereka melihat tampaknya yang harus dihabisi adalah dakwah salafiyah dulu. Sebab kalau dakwah salafiyah ini sudah beres, mereka akan melanglang buana. Dan lihat saja, kalau orang Syiah sudah mempunyai kekuatan di Indonesia, tidak akan jauh dari seperti yang diaman. Mereka akan menggigit, Pak, seperti ular, seperti kalajengking yang menyembunyikan apa? racunnya. Ketika mereka sudah mulai ada kemampuan dan kesempatan untuk mencengkeram, disitulah mereka akan mencengkeram. Tapi itulah ya akhi sekali lagi musuh-musuh dakwah itu tak pernah diam untuk ya mencari kesalahan dan kesalahan. Yang jelas kewajiban antum sekali lagi adalah untuk terus menuntut ilmu Allah, terus ya istiqomah, jangan pedulikan tuduhan-tuduhan. Cukuplah Allah Maha tahu bahwa itu semua adalah kedustaan yang nyata. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.